sampai kepada al-haq yaitu seorang berusaha seorang punya upaya tentunya dengan sebab yang disyariatkan belajar menuntut ilmu, memahami dengan faham yang barakallahu fikum sesuai dengan faham salafun saleh. Semua tadi dia jadikan upaya untuk sampai kepada kebenaran qala fala an yasila ilai maka perkara yang menjadi sebuah keharusan dengan izin Allah Subhanahu wa taala seorang pun akan sampai kepadanya hatta fil muamalat sampai-sampai dalam urusan muamalah tidak hanya barakallahu fikum semata-mata atas ibadah yang seorang kerjakan seperti sholat lima waktu, puasa Ramadan, demikian pula haji, umrah, ibadah-ibadah yang lain sampai dalam perkara muamalat. Orang barakallahu fikum menyangka bahwa Al-Qur'an itu kandungan dan isinya hanya semata-mata <clears throat> mengurusi terkait dengan ubudiyatu lillah, peribadahan kepada Allah saja. Tidak menyinggung dalam hal muamalah. Padahal ayat yang terpanjang dalam Al-Qur'anul Karim yang tertera di dalam Al-Baqarah barakallahu fikum itu apa? Ayatu ad-dain. Ayat yang menerangkan bagaimana seorang dalam hal hutang piutang. Ayat yang terpanjang yang ada pada Al-Qur'anul Karim. Bagaimana orang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu kandungan dan isinya hanya terkait peribadahan semata. <clears throat> Maka seorang tidak bisa memisahkan urusan bahwa muamalah, dakwah, ibadah itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Bahkan satu dengan yang lainnya ada keterikatan yang besar. Tidak mungkin seorang mengatakan saya kalau ibadah itu ya bisa berusaha bagus, tapi kalau dalam muamalah ya afwan-afwan saja. Afwan-afwan saja kan begitu ya. Mohon maaf, saya tidak bisa atau seorang mengatakan muamalah saya bagus, tetapi ibadah saya tertinggal. Taib. Sehingga dalam hal ini bahwa sepantasnya seorang ketika baik, benar dalam ibadahnya, maka juga dalam hal muamalah pun seorang barakallahu fikum untuk kemudian menimbang tolak ukurnya dengan Alkitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Jari, rahimahullah dalam kitab tafsirnya Riwayat tersebut dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah. Sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir dalam tafsirnya dari Ibn Abi Syaibah. Riwayat dari jalan Harun Ibn Antarah an Abi, wahu Antarah bin Abdurrahman. Kata Antarah bin Abdurrahman Al-Kufi yang beliau dikatakan thiqatun walam yasbut lahu suhbah Antarah bin Abdurrahman yang berasal dari Kufah beliau seorang yang dipercaya alim yang dipercaya seorang tabi'in meskipun beliau bukan seorang sahabat kata Antarah bin Abdurrahman lama nazalat Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ketika turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah Azza wa Jal, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan telah aku cukupkan untuk kalian kenikmatanku wa raditu lakumul Islam Dan aku pun ridha Islam itu sebagai agama kalian. Dzalika yaum al-hajj. Hari itu dikatakan hari yang dimana hajinya Nabi. Kata Antara bin Abdurrahman, baka Umar. Menangislah Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu an. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah, bertanyalah Nabi kepada Umar, apa yang menyebabkan? Apa yang melatar belakangi menangisnya Umar ketika ayat turun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina faqala lahu nabi ma yubkik apa yang menyebabkan kamu menangis faqala radhiyallahu anhu maka Umar bin Khattab menjawab, kita mengenal siapa Umar. Kita mengenal siapa Umar. Yang di masa sebelum masuk Islamnya, di masa jahiliyah di sana Umarat. Yang permusuhannya, kebenciannya kepada Islam luar biasa. Tetapi Nabi SAW memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk, hidayah. Wal hidayah tu biadillah, Namanya petunjuk itu di tangan Allah tidak bisa seorang siapapun dia untuk memberi petunjuk kepada siapapun sampai-sampai Nabi SAW terhadap pamannya yang beliau cintai yaitu Abu Talib pengorbanannya, pengayomannya, penjagaannya himayatuhu dibentenginya Nabi dari gangguan orang-orang musyrikin ketika pamannya masih hidup luar biasa tetapi juga apa tidak tergerak untuk masuk Islam. Ketika kematian itu sudah dekat, yaitu ajal telah dekat, maka Nabi SAW mentalqin, mengajak kembali kepada pamannya untuk bertauhid, untuk masuk Islam. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat apa? La ilaha illallah. Sebuah kalimat. Seandainya engkau bisa mengucapkan uhajulaka biha indallah, akan aku jadikan pembelaan untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang paman dalam kondisi hampir-hampir barakallahu fikum mengikuti apa yang diucapkan oleh keponakannya. Tetapi di sampingnya ada teman-temannya yang buruk yaitu siapa? Abu Jahal. Demikian pula Abdullah bin Abi Umayyah. Keduanya pun membisikkan, "Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Faham bahwa kalimat la ilallah kalimat yang konsekuensinya meninggalkan semua apa? bentuk-bentuk kesyirikan, bentuk-bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Keduanya faham. Lalu Dibisikkan pula kepada Abu Talib, apakah kamu benci kepada agamanya Abdul, Abdul Muttalib? Fa'ajan Nabi. Nabi mengulang untuk membisikkan kepada pamannya, Fa'ajan. Demikian pula keduanya pun mengulang lagi. Terus terjadi apa? Terjadi persaingan, perseteruan dalam hal seorang untuk kemudian menyampaikan kebenaran, untuk kemudian seorang barakallahu fikum yaitu memahamkan dan mengajak karena musuh-musuh Islam juga punya kesungguhan syaitan punya kesungguhan baik yang berasal dari jin maupun manusia ahlul firaq adzalah kelompok-kelompok yang menyimpang mereka pun, mereka pun punya kesungguhan dengan berbagai macam atributnya dengan berbagai macam kamuflasenya dengan berbagai macam tendensinya dengan berbagai macam corak baju kedoknya. Mereka pun juga berusaha masing-masing untuk agar kaum muslimin itu berjalan bersama mereka. Firah, adzalah. Kelompok-kelompok yang nyata-nyata memang kesesatannya jelas di atas dalil, di atas hujah, di atas syariat. Terus bagaimana kalau kemudian ahlu sunnah yang jelas-jelas al-haq berada di atasnya seorang dalam kondisi bermalas-malas, seorang dalam kondisi memperlambat diri, seorang dalam kondisi barakallahu hukum hanya menyerahkan. Wong ustaz masih banyak kan begitu ya. Para ulama juga masih banyak yang hidup. Naam. Fa barakallahu hendaknya masing-masing sesuai dengan apa? kesungguhannya mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla akan apa? senantiasa menjaga keistiqomahan. Selama seorang ada kesungguhan untuk mencari kebenaran sampai kepada al-haq, di situ pula Allah akan menjaga seorang di atasnya. <clears throat> Kemudian kata Umar ketika ditanya Nabi, "Kenapa kamu menangis?" Qala kuntu fi ziyadatin min dinina. Kata Umar, "Kami sebelum turun ayat ini berada pada penyempurnaan agama kami." Kan kita mengenal bahwa Islam datang dalam kondisi tidak langsung utuh gelondongan begitu saja, tapi bertahap. Setahap demi setahap. Mereka merasakan ketika tahapan yang ini sudah mereka lewati, alhamdulillah terjadi kesempurnaan terus. Semakin apa? Semakin menuju kepada kesempurnaan. Kami kata Umar, kunna fi ziyadatin min dinina fa amma idza ukmila Adapun kalau sekarang hari ini sudah disempurnakan, yang nama perkara sudah sempurna, fa innahu lam yukmil syai' illa naqas. Barang siapa yang tidak menyempurnakan sesuatu maka akan ada kekurangan, kan begitu? Sebelumnya kami pada zaman yang Islam turun kemudian bertahap sedikit demi sedikit kami berada pada penyempurnaan Islam Semoga dengan ini kami bisa menuju kepada kesempurnaan. Teruskan begitu. Adapun hari ini kata Umar, ketika sesuatu telah utuh, telah sempurna dan seorang tidak berusaha untuk menyempurnakan apa yang terjadi, kekurangan kan demikian. Yang terjadi kekurangan faqala sadaq. Maka Nabi mengatakan benar apa yang engkau ucapkan sadaqta ya Umar. Benar apa yang engkau ucapkan wahai Umar. Dulu Ketika Islam datang dalam kondisi bertahap, maka zaman itu pula dirasakan oleh para sahabat, mereka berada pada penyempurnaan Islam. Tapi kalau sudah sempurna, Allah telah menyempurnakan barang siapa yang tidak menuju kepada penyempurnaan, maka agama yang ada padanya berada pada apa? Kekurangan. Tentunya masing-masing kita tidak menghendaki. Semua kita tidak mungkin barakallahu fikum senang kalau mengatakan ada padamu kekurangan. Kan demikian. Inginnya semua kita berada pada apa? Kesempurnaan. Bukankah masing-masing mengklaim bahwa saya yang paling sempurna? Bukankah masing-masing kelompok, masing-masing golongan mengatakan kami yang paling sempurna, kami yang paling benar? Fabarakallahu fikum. Itulah yang diriwayatkan Ibn Abi Syaibah, sebuah riwayat yang mudah-mudahan mendorong kita, memotivasi kita bahwa syariat yang Allah Azza wa Jalla telah sempurnakan, jangan mencoba-coba untuk menambah. Demikian pula jangan mencoba-coba untuk mengurangi dan jangan pula seorang meridai untuk memilih agama selain Islam karena itu akan membawa kepada perkara kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala dalam kitabnya Barakallahu fikum Lummatul I'tiqad ketika beliau menyebutkan tentang perkara madhab Imam Syafi'i. Qala Syafi'i rahimahullah taala amantu billah wa bima jaa'a 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wabima jaa an Rasulillah ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, ya tentunya kita mengenal kebanyakan mayoritas negeri kita kebanyakan apa? Syafi'iyah. Mari kita mendengarkan ucapan imam mereka. Imamnya ahlu sunnah dalam hal ini Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Abu Abdullah rahimahullah taala. Kata Imam Syafi'i, "Amantu billah." aku beriman kepada Allah wa amantu bima jaa'a 'anillah dan aku mengimani semua yang datang dari Allah ala muradillah sesuai yang dikehendaki Allah bukan dikehendaki masing-masing bukan dikehendaki oleh Imam Syafi'i bukan yang dikehendaki oleh Imam Ahmad bukan yang dikehendaki oleh Imam Malik bukan yang dikehendaki oleh Imam Abu Hanifah perkara-perkara yang di situ tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tapi Imam Syafi'i mengajarkan, aku beriman kepada Allah, mengimani apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah apa? kehendaki. Tidak boleh ada celah pada hal apapun seorang untuk memasukkan kehendaknya yang tentunya jika perkara itu terang-terangan bertentangan dengan kehendak Allah. Kemudian kata beliau wa amantu bi Rasulillah, aku pun beriman kepada Rasulullah. Wa amantu bima ja'an an Rasulillah, mengimani semua yang datang dari Rasulullah ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dikehendaki Rasulullah. Kita boleh mengaku, kita boleh mengklaim, kita boleh menyatakan bahwa ini ajaran yang dikatakan bahwa ajaran dari Rasulullah. Tapi berikutnya apakah perkara itu betul-betul perkara yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan yang dikehendaki Rasulullah? Ini hadis. Ini hadisnya. Tapi seorang bisakah bertanggung jawab dengan menyatakan sesuai yang dikehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagai contoh, seorang barakalafikum ingin mencontoh eh, perihal tentang masjid Nabi. Masjid Nabi SAW yang dikatakan atapnya dari apa? Pelepah apa? Kurma. Kemudian lantainya barakallahu fikum berupa ramal yaitu berupa pasir yang belum berlantai baik keramik maupun ada apa permadaninya. Kemudian dikatakan pendek. Dibuktikan bahwa Nabi SAW ketika sujud di malam hari yang hujan nampak pada bekas dahi demikian pula hidungnya asar daripada hujan semalam. Nah orang kemudian ingin meniru bahwa kalau bangun masjid supaya sesuai dengan Nabi jangan dibuat lantai dikasih pasir saja menunjukkan kepada apa kezuhudan ketawaduan taib kira-kira ya seandainya itu kita terapkan kaum muslimin yang itu mungkin sudah mulai dekat dengan kita, senang dengan kita, kira-kira mau mampir tidak? Kan gitu. Kira-kira mau mampir tidak? Na'am barakallahu fikum. Bukan kemudian lo jangan main perasaan. Agama ya agama, jangan main perasaan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah agama juga mengayomi perasaan. Rasa malu, demikian pula rasa segan, demikian pula perkara-perkara yang di situ ada kaitannya dengan apa? E, akal itu semua diayomi dan dijaga. Atau seorang mungkin menilai bahwasanya Nabi SAW Barakallahu fikum kehidupannya Dikatakan mungkin pernah berambut panjang Kalau begitu sunnahnya memanjangkan rambut Dengan istilah gondrong kan begitu ya Akhirnya marak ya. Marak para ustadz misalnya atau para kiai atau para juru dakwah akhirnya memperpanjang rambut mengatakan sesuai dengan nabi. Apakah demikian yang dipahami para ulama? Taib Juga hal-hal yang lain. Juga dalam hal-hal yang lain dalam perkara muamalah dalam perkara muamalah para kalafikum Nabi alaihi wasallam beliau dalam hal bertetangga sampai-sampai baiknya beliau tetangganya itu hampir-hampir apa seolah-olah mendapatkan apa warisan sebagai ahli waris beliau bermuamalah juga dengan orang Yahud bermuamalah juga dengan orang Yahud bermuamalah pula juga di situ barakallahu fikum dengan selain orang-orang ahlul kitab dari Yahudi yaitu Nasrani hal ini ditarik kesimpulan barakallahu fikum orang mengatakan jadi dalam hal kehidupan bermasyarakat kita itu boleh-boleh saja yaitu apa menghormati sampai tingkatan ketika hari rayanya orang-orang Nasrani mungkin tahun barunya atau Natalannya sehingga ketika mereka buat acara kita juga boleh menjaga gerejanya kita juga boleh mengayomi dan menjaga rumahnya bahkan ikut serta barakallahu fikum merayakan hari-hari mereka. Tidak sampai demikian. Bermuamalah bermuamalah, bertetangga bertetangga. La yu'min ahadukum seorang dikatakan tidak beriman sempurna imannya alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqah. Seorang tidak sempurna imannya kalau tetangganya itu tidak aman dari keburukannya. Termasuk barakallahu fikum yang kita menjaga agar tetangga kita itu aman. Jangan sampai kita sakiti seandainya tetangga kita juga bukan orang muslim. Kita jaga. Hanya saja apakah dalam perkara agama, urusan-urusan agama juga kemudian kita diperbolehkan intervensi. Juga dikatakan kepada perkara kerukunan sehingga saling perkara tadakhul yaitu masuk dalam perkara-perkara yang lebih dalam tidak tidak sampai demikian fabarakallahu fikum walhamdulillah ajaran Islam ajaran yang barakallahu fikum mengayomi ajaran yang di situ melindungi tetapi bukan bermakna kemudian agama yang di situ mengatakan wahdatul adyan menyatakan semua agama benar banyak jalan menuju Roma masing-masing orang itu beribadah sesuai dengan apa agamanya satu tujuannya ini pernyataan yang batil dan bisa menjerumuskan seorang kepada kekufuran. Agama yang hak, agama yang diridhai Allah, agama Islam. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala Siapa yang mencari agama selain Islam, Barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka Allah tidak akan menerima apa? agama tersebut. Hadirin ma'asyiral ikhwah, barakallahu fikum. Kemudian <clears throat> apa yang dikatakan oleh Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullahu taala <clears throat> bahwa eh, Barang siapa yang punya kesungguhan untuk kemudian e, menuju memahami al-haq maka akan sampai kepadanya bahkan dalam perkara muamalah tentunya semua tadi membutuhkan kepada kesungguhan dari mempelajari ilmu agama demikian pula kesungguhan dari hal memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya Kemudian ketika kita mengetahui bahwa Islam agama yang hak, agama yang sesuai dengan fitrah, agama yang di situ tidak membutuhkan kepada penambahan, kepada pengurangan dan tidak diperbolehkan seorang kemudian merelakan dirinya menjadi agama selain Islam. Allah juga menyebutkan tentang hikmah pada penciptaan manusia. Disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala pada sebuah bab yang beliau sebutkan pada pasal al-inhirafu fi hayatil basyariyah. Kenapa manusia itu menyimpang pada kehidupan manusia itu menyimpang dari asal fitrahnya. Dari asal apa? Fitrahnya. Allah Azza wa Jal menciptakan hambanya dan ketika menciptakan hambanya itu disiapkan dengan jaminan rezeki pada setiap masing-masing. Kurang apanya coba? Allah Azza wa Jal menciptakan manusia. Lalu mereka itu diciptakan sudah disiapkan sesuatu yang barakallahu fikum untuk kemudian dengan itu mereka beribadah kepada Allah yaitu jaminan rezeki. Karena memang beribadah kepada Allah membutuhkan apa? Membutuhkan kepada kesehatan jasmani. Yang dikatakan apa? Supaya tulangnya tegak. Namanya orang sholat berdiri kan butuh tenaga. Ya tidak. Kalau sakit bisa berdiri tidak. Karena itu Imran ibn Husayn, sebagaimana riwayat yang disebutkan Imam Bukhari rahimahullah taala ketika beliau mengeluh ya Rasulullah ini kuntu di sir. Kata Nabi atau kata Imran bin Husain, "Ya Rasulullah, aku tuh punya penyakit ambeien yang mungkin parah." Kata beliau alaihi salatu wasalam untuk mengarahkan, membimbing, memberikan solusi seorang yang sakit, kepayahan untuk ibadah, apakah ada keringanan? Jawabannya apa? Ada tidak? Hmm? Keringanannya ada. Tapi apakah keringanannya barakallahu fikum kemudian tidak diperbolehkan sholat? Ya sudah istirahat total. Kan begitu ya? Anjurannya kan begitu. Istirahat total, jangan banyak bergerak, nggak usah bergerak apapun. Ternyata Nabi SAW bukan di situ dalam hal memberikan solusi. Salli qa'imah. Salatlah dengan cara berdiri. Karena termasuk rukun daripada salat ialah apa? Berdiri Barang siapa yang mampu berdiri Sholat lima waktu Tetapi dia sengaja dengan duduk Maka batal sholatnya Dan tidak sah Barang siapa yang punya kemampuan apa? Berdiri, kecuali yang tidak mampu Fa'ilam tastatik Inilah solusinya Jika tidak mampu dalam kondisi berdiri Karena mungkin seorang sakit Atau hal-hal yang lain Salli qaida Duduklah Sholat dengan cara apa? Duduk Duduk ternyata juga payah. Duduk juga apa ternyata payah. Fa illam tastati fa ala jamb. Kalau tidak punya kemampuan boleh dengan cara berbaring. Kan demikian. Itu solusinya. Tapi apakah Nabi SAW menggugurkan Ya sudah hari ini kamu diringankan dengan apa? Istirahat total tidak perlu sholat walaupun lima waktu sehari Nanti saja Kalau sudah sehat baru sholat Tidak dalam kondisi sakit tetap diberikan apa arahan untuk tetap apa sholat untuk beribadah hanya cara-caranya yang di disitu apa diperingan dipermudah Taib kalau sholat dengan cara berbaring itu bagaimana Hah? kepalanya di mana di utara apa di selatan Ini. kalau sholat dengan cara berbaring rebahan gitu, kepalanya di utara apa di selatan? Atau tanpa kepala? <laughs> kepalanya di mana, kakinya di mana? Kepalanya di utara, kakinya di selatan, atau kakinya di selatan, atau kepalanya di selatan, kakinya di utara? Pernah sholat dengan berbaring? Belum. Gimana? Irfan. Kepalanya di mana, kakinya di mana? Selatan ya. Jadi seperti apa itu? Memakamkan jenazah itu? Kalau makamkan jenazah kepalanya di mana? Atau belum pernah? Nah, kalau ada orang dimakamkan kepalanya di mana? Itu meletakkan jenazah itu. ya. Betul? Sadar, <laughs> takut? Mau dicoba? Dilihat? <laughs> Di mana kepalanya? Hah? Di utara. Kalau memakamkan jenazah kan begitu. Nah kalau sholat? Hah? Kakinya menghadap kiblat. Berarti kakinya di utara atau di selatan? Di kiblat. Barat laut. Mana barat laut? Kakinya di barat. Kepalanya di mana? Di timur. Gitu ya. Kan enggak harus ya. Kalau ada pertanyaan kakinya di utara atau di selatan, apa kepalanya di selatan atau di utara? Kan enggak harus dijawab seperti itu. Kalau salah, ya enggak harus ngikuti alur pertanyaan kan begitu ya. <laughs> Jadi kepalanya berada di timur, kakinya di barat. Itu salah satu penjelasan tentang masalah sholat dengan cara berbaring. Barakallahu fikum. <clears throat> Bahkan dengan yumi imaan, boleh dengan cara yumi u imaan, mengisyaratkan. Seandainya betul-betul gerakan tidak bisa, dengan mengisyaratkan matanya. Kalau kondisinya betul-betul seorang tidak mampu melakukan apa? Gerakan sama sekali. <clears throat> Itulah solusi. Jalan keluar ketika seorang kembali kepada apa? Alkitab dan sunnah. Alkitab dan sunnah. <clears throat> Kemudian Allah Azza wa Jal berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada Aku kata Allah. Jadi hikmah tujuan, maksud diciptakannya jin dan manusia itu Allah punya kehendak. Inilah yang disebut dengan iradah apa? Syar'iyah. Allah menghendaki hamba-hambanya yang berasal dari jin maupun manusia supaya beribadah tetapi pada kenyataannya tidak semua patuh tidak semuanya mau itu namanya apa iradatun syar'iyah. kehendak Allah berupa kebaikan tetapi tidak mengharuskan terjadi kejadiannya. Ada yang kafir, ada yang membangkang, ada yang kemudian mau beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayud'imun. Allah sama sekali tidak menghendaki setiap masing-masing memberikan rizq kepada Allah dan memberi makan kepada Allah Azza wa Jal. Tetapi Allah Azza wa Jal menjamin. Inna Allah huwar razzaq. Allah itu zat yang maha luas apa? Rezekinya dibagi kepada siapapun, yang kafir, yang zalim, yang fajir, yang kemudian tidak beriman, yang kemudian melakukan berbagai macam pelanggaran dan yang mukmin juga Allah berikan apa? Rizki berupa apa? Jaminan seorang diberi makan. Dul al-matin punya kekuatan yang luar biasa punya kekuatan yang luar biasa. Kemudian namanya fitrah manusia sesungguhnya seluruhnya itu muqarratun lillah bil ilahiyah wa mahabbatinillah. Asalnya fitrah manusia ketika barakallahu fiikum lahir di muka bumi ini semua mengakui tentang peribadahan itu hanya kepada Allah atau Allah Azza wa Jal dat yang satu-satunya diibadahi dan barakallahu fikum tidak ada sekutu baginya. Namun seiring barakallahu fikum dengan perkembangan hidup sebelumnya di mana Rasul SAW bersabda kullu mauludin yuladu alal fitrah setiap masing-masing orang itu dilahirkan di atas apa? fitrahnya fa'abawah maka kedua orang tuanya yang punya pengaruh yuhawidanih au yunasiranih au yumajjisanih kedua orang tuanya punya andil apakah akan membuat si anak tadi fitrahnya berubah menjadi seorang Nasrani atau seorang Yahudi atau seorang Majusi dan termasuk barakallahu fikum yang juga menjadi wakil punya andil pengaruh sebagai orang tua mempengaruhi perkembangan Hidayah seorang anak ialah para pengajar, para dai, para penyuruh agama. Nah, itu juga punya, punya pengaruh, punya andil. Apakah orang ini yang akan menyesatkan ataukah orang ini yang akan terus menjaga hidayah seorang di atas fitrah yang Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih ketika menyebutkan bahwa setiap masing-masing berada pada fitrahnya lalu manusia barakallahu fikum mengalami perkembangan yaitu adanya godaan syaitan fajtalathumu syayatin lalu syaitan menggoda menyimpangkan manusia dari fitrahnya itulah yang kemudian barakallahu fikum di mana manusia dalam melaksanakan kehidupannya mulai melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Hal-hal yang bertentangan dengan syariat kadang ada yang nuansanya diistilahkan dengan uruf, kebiasaan setempat. Atau ada pula yang dikatakan adat. Adat dalam bahasa Arab dikatakan ada ya'udu. Sesuatu yang kembali Mastaqarra, mastamarra, sesuatu yang berkesinambungan terus-menerus dilakukan. Karena itu Allah Azza wa di dalam Al-Baqarah menyebutkan wa idza qila lahum ma anzalallah jika disampaikan kepada orang-orang yang kebiasaannya itu mengikuti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah mereka dapati dari orang-orang tuanya, walaupun disampaikan kepada mereka kitabullah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu mereka menjawab bal nattabi'u ma alfaina alaihi apa abaana kami itu hanya mengikuti apa yang kami dapati nenek moyang kami di atas kebiasaannya di atas adat istiadatnya awalau kana abauhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun apakah orang kemudian tidak sadar Seandainya adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang sudah bertahun-tahun, sekian lama waktunya dilakukan oleh orang-orang tua kita, itu berada di atas perkara yang mereka itu tidak di atas perkara keilmuan dan juga petunjuk. Lalu kemudian kita bertahan, kami lebih memilih kepada adat istiadat, kami lebih memilih kepada kebiasaan, kami lebih memilih kepada uruf setempat, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun apakah seandainya orang-orang tua demikian pula generasi-generasi lama itu tidak barakallahu fikum di atas petunjuk dan tidak mengetahui perkara itu sebagai perkara yang keliru kemudian seorang tetap bersikukuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu mendapati menjumpai sekian banyak kebiasaan-kebiasaan yang di situ bertentangan dengan Islam. Bertentangan dengan apa? Islam. Tetapi ada pula yang di situ mencocoki Islam. Di antaranya apa? Di antaranya al-karam, bentuk kemuliaan yang ada pada orang-orang Arab. Menjamu, memuliakan tamu, menghormati seorang tamu, kemudian menjamu orang yang dalam kondisi datang dari jauh punya sifat kedermawanan. Punya sifat apa? Kedermawanan. Sifat dermawan ini lalu kemudian dipupuk dengan meniatkan untuk kemudian berdasarkan kepada Islam dan diabadikan. Dan diabadikan. Gemar bersodakoh, gemar memberi, itu semua kemudian apa? Diabadikan. Karena itu barakallahu fikum tentang sebuah adat istiadat, demikian pula kebiasaan yang barakallahu fikum hal itu tidak bertentangan dengan Islam, maka Islam pun menjaganya. Islam pun memuliakannya. Tetapi sebuah adat istiadat, kebiasaan yang di situ bertentangan. Contohnya, idza busyira ahadukum bil unsa dhalla wajhu muswadda wa huwa Kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah kalau lahir anak perempuan karena memang tidak berguna dan bermanfaat, maka pada muka mereka itu nampak yaitu ketidaksenangan, yaitu menampakkan kepada kebencian yang digambarkan apa? kondisi hitam dalam kondisi mereka marah. Karena itu sebagian sahabat menceritakan bahwa mereka mengkubur hidup-hidup anak perempuan mereka yang menyangka bahwa anak perempuan itu tidak ada apa manfaat dan gunanya. Itu kebiasaan buruk kebiasaan jelek. Alhamdulillah datang Islam memuliakan para wanita. Memuliakan para wanita. Fabarakallahu fikum. Karena itulah eh, manakala kita dihadapkan sebuah problem, tantangan yang dihadapi ketika dakwah, hal-hal yang terkait dengan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan setempat, maka barakallahu fikum Perhatikanlah apakah dari tinjauan sisi syariat perkara itu bertentangan ataukah syariat dalam hal ini tidak memandang perkara itu perkara yang di situ ada masalah. Sebagai contoh, para ulama masyayikh kadang ditanyakan kepada mereka tentang kebiasaan negara kita. Kebiasaan memakai sarung. Kan begitu ya. Kebiasaan memakai sarung. Kemudian menggunakan baju apa istilahnya baju koko kan begitu ya. Sebagian ulama dikatakan hum ala sunnah. Mereka sudah di atas sunnah. Bermakna pakaian yang di situ sudah apa? Sesuai dengan yang diinginkan menutup aurat. Tidak bermakna kemudian barakallahu fikum <clears throat> seorang ketika mungkin menggunakan gamis yang disilakan jubah, barakallahu fikum berwarna putih, Kemudian orang mengatakan, ini pakaian-pakaian yang dikatakan dari luar. Pakaian asli kita itu ya sarung. Yang sesuai dengan sunnah itu yang ini. Adapun ini pakaian kebiasaan orang-orang Arab. Kamu bukan orang Arab kan begitu ya. Jadi bertentangan dengan adat istiadat. Tidak. Nabi SAW menyatakan apa? Khairu thiyab al-bayal. Pakaian-pakaian yang sangat dicintai Nabi adalah apa? Perkara putih. Bahkan juga ketika pengkafanan pun juga dengan menggunakan apa? Sehelai kain putih. Barakallahu fikum. Tidak semestinya ketika kita mendapatkan saudara kita yang kemudian sudah menggunakan jubahnya, menggunakan apa? Jubahnya, pakaian gamisnya. Dengan itu kemudian kita membencinya. Tetapi ingat bahwa pakaian-pakaian semacam ini kalau kemudian menjadi kebanggaan, merendahkan yang lain, kemudian menghinakan yang lain, Menganggap bahwa kalau sudah berpakaian begini sudah di mana kan begitu ya? Ilmunya di mana begitu ya? Ustadznya di mana kan begitu ya? Bukan. Semua kita dalam pakaian-pakaian seperti ini tak taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala. Iktidaan bi hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meniru, mencontoh kepada sunnah Nabi. Kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala beribadah dengan pakaian-pakaian yang disenangi Nabi. Kan demikian. Anehnya sebagian Ustadz-ustadznya roja itu menukil. Ya sudah orang-orang Indonesia itu lupa dengan pakaian adat istiadatnya sendiri. Sampai-sampai mereka itu justru menyenangi pakaian-pakaian impor. Contohnya pakaian Pakistani, pakaian Imarati. Tapi tidak mau menyebut pakaian Saudi. Karena dulu belajarnya di sana. Khawatir kalau kemudian apa dicopot gelarnya kan begitu. Ya. Allah mustahil Kok tidak berani mengatakan pakaian-pakaian jubah dikatakan Saudi? Lah seandainya kemudian kita itu dipaksa untuk menyenangi pakaian-pakaian adat setempat yang memang itu ciri khasnya, lah gimana kalau di Irian pakai koteka? Kan begitu. Iya enggak? Terus gimana kalau di tempat-tempat lain adatnya enggak pakai baju, hanya menutup dari pusar sampai lutut? Kan begitu. Tentunya barakallahu fikum sebuah perpaduan selama perkara itu sudah sesuai dengan yang disunnahkan Nabi bermakna menutup auratnya seperti barakallahu fikum seorang menggunakan sarung tentunya perkara yang di situ bukanlah seorang semata-mata ingin membesar-besarkan adat dan istiadatnya tetapi tujuan yang pertama ialah bagaimana seorang menutup apa auratnya menutup auratnya sementara kalau kita lihat sekarang bermuda-muda dalam hal berpakaian karena khawatir diklaim sebagai orang yang dikatakan e, menggunakan pakaian-pakaian luar akhirnya menggunakan pakaian-pakaian kita bantalonan misalnya begitu ya menggunakan pakaian bantalonan bantalon celana panjang yang sifatnya di situ para pelafikum hanya dengan kaos apa istilahnya kaos oblong ya, tanpa menampakkan para pelafikum sisi <clears throat> eh, keinginan untuk mengikuti sunnah Nabi, solat pun juga masih begitu pakaiannya. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada kita di atas bimbingan para ulama yang dimana seorang dalam memahami cara-cara penerapan eh, kitab wa sunnah syariat Islam itu berusaha untuk mengemong, berusaha untuk mengayomi hal-hal yang terkait dengan adat istiadat ataupun perkara suatu kebiasaan yang tentunya tidak bertentangan dengan syariat Islam itu pun dijaga. Hal yang perkara di situ bertentangan maka disitulah <clears throat> sebagai misal Nabi SAW juga mendapati kebiasaan-kebiasaan di kalangan orang Arab kadang mereka itu mengalungkan sebuah kalungan di hewan-hewan mereka Demikian pula bertabarruk, bertabarruk dengan sesuatu yang tidak ada sebabnya dijadikan sebagai tabarrukan. Tempat ada tempat tertentu yang Allah muliakan seperti Ka'bah. Demikian pula Masjidil Haram, demikian pula Masjid Nabawi, demikian pula Masjid Al-Aqsa. Satu negeri kadang lebih mulia ketimbang negeri yang lain. Satu waktu kadang lebih mulia ketimbang waktu yang lain. Satu bulan kadang lebih mulia ketimbang bulan lain. Tetapi semua tadi tidak boleh ada pengkhususan yang tidak ada dalam syariat pengkhususannya. Sebagai contoh, Nabi SAW <clears throat> memerintahkan tadawu, yaitu berobat dalam posisi manakala kita sakit. Misalnya kena guna-guna, kena guna-guna atau khawatir diguna-guna kan begitu ya, yang diistilahkan disihir. Akhirnya orang ramai-ramai datang kepada seorang tuan guru. Lalu minta rajah misalnya. Minta sesuatu yang dia kantongi. Minta sesuatu yang dia kalungkan. Semua tadi sesuatu yang tidak bisa menjadi penangkal atas perkara-perkara yang akan memadaratkan. Tapi Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bentuk yang sifatnya nyata-nyata menyatu, menempel dalam diri kita berupa apa? Azkar, dikir pagi dan petang, dikir di mana seorang sebelum tidur, dikir ketika seorang manakala keluar rumah, ketika masuk rumah, berbagai macam doa-doa yang diucapkan baik yang sifatnya terkait dengan waktu, misalnya selepas sholat lima waktu seorang berdoa, berdikir demikian pula dikir-dikir yang sifatnya ghair dah yang tidak terkait dengan waktu. Barakallahu fikum. Itu semua tentunya para fikum yang akan menjadi tameng, menjadi penjagaan, menjadi pelindung seorang dari berbagai macam gangguan. Tidak kemudian dengan cara seorang menggantungkan ajimat. Misalnya, persaingan dalam hal jual beli. Namanya seorang itu jual beli, itu kan inginnya semua pembeli kan datang kepadanya. Hari itu dia belanja, harapannya hari itu habis juga dibeli orang kan begitu. Kan senang ya? Betapa senangnya kalau orang itu belanja, masukkan, ditata dalam rumahnya, kemudian datang orang membeli semuanya, kan senang. Mendapat keuntungan yang besar. Betapa sakit hatinya kalau kemudian dia belanja dengan barang yang sama, pertokoan begitu ya, sama-sama jualan, ada 10 ruko misalnya begitu. Sama barang dagangannya. Belanja banyak ternyata orang itu senantiasa beli di tetangganya. Enggak pernah mampir ke tempat dia. Akhirnya apa? Kadang orang datang kepada orang-orang pintar, minta kepada apa? Penglaris kan begitu ya. Ditempellah raja-raja, ditempellah tulisan-tulisan yang kadang-kadang seorang tidak bisa membacanya. Disambung-sambung huruf kaf, disambung-sambung huruf ha, disambung-sambung huruf ham, hamzah dan seterusnya. Enggak faham apa yang ditulis. Ditempelkan mungkin di apa? Pintu dengan harapan bahwa para pembeli datang kepadanya. Sabarakallahu fikum. Rizki yang Allah bagi itu dikatakan makdurun, sudah sesuai dengan takarannya. Sudah sesuai dengan apa? Takarannya. La yajurruhu hirsu haris. Atau kama qala alaihi salatu wasalam, yang namanya rizki Ketika Allah Azza wa Jal telah berikan takarannya kepada setiap masing-masing, tidak akan semakin kencang datangnya, semakin banyak datangnya dengan antusias orang di luar kemampuannya. Di luar kemampuannya. Kemudian juga wala yang kusuhu karyatu karih atau kama qala alaihi salatu wassalam dan tidak akan terkurangi dengan kebencian orang kepada kita manakala kita punya usaha. Itu kok usahanya sama dengan saya. Wis doakan. Mudah-mudahan rumahnya kebakaran, mudah-mudahan usahanya hancur kan begitu. Itu semua tidak akan memadaratkan. Itu semua tidak akan apa? Memadaratkan. Tidak akan semakin deras datangnya rezeki. Itu dengan orang-orang yang berantusias Kadang keantusiasan seorang itu kan dengan berbagai macam cara. Ya tadi misalnya. Dengan apa? Dengan cara datang kepada orang-orang pintar, minta apa? Jambi-jambi. Dengan berbagai macam iklan. Ini barang saya yang paling bagus, nomor satu tidak ada duanya. Nah, dijamin kan begitu ya? Padahal nggak tahu nomor berapa kan begitu ya? Nah, para pesaing herbal misalnya kan begitu. Ini apa produk saya yang paling bagus, yang lainnya itu apa? palsu semua itu. Belum tentu. Padahal mungkin dia yang paling palsu kan begitu. Nah, karena nggak siap, nggak siap bersaing. Sehingga kadang-kadang barakallahu fikum kalau kita melihat muamalah yang ada pada orang-orang awam, misalnya antum lihat di pasar. Ada orang jualan apa misalnya apa? sembako. Yang dihadap misalnya gula, gula pasir misalnya semangka gitu ya. Yang dihadapkan mungkin di situ alhamdulillah sembako. Kan berdempetan. Datang kepadanya tanya, berapa gula satu kilo? Dijawab sekian. Boleh kurang? Tidak. Datang ke sebelahnya, berapa satu kilo? Sekian. Lebih murah, beli. Kira-kira orangnya tadi sakit hati tidak? Tidak, santai saja kan begitu. Kalau kita kira-kira bagaimana? Awas, besok jangan sini lagi kan begitu. Karena memang kita tidak siap bersaing. Iya. Belum siap bersaing. Atau dengan kata lain, tidak siap berdagang. Kalau nggak siap, jangan dipaksakan. Banting setir ganti haluan kan begitu ya. Nah, fabarakallahu fikum, ketimbang seorang kemudian terus semakin besar penyakit hatinya. Kasihan dengan kondisi yang ada. <clears throat> Dan cukup banyak jenis-jenis baik dalam hal penangkalan penyakit, demikian pula pengobatan kepada anak ketika sakit atau ketika petaka menimpa ke satu negeri. ramai-ramai misalnya seorang mencari sebabnya atau kemudian barakallahu fikum mengkultuskan pohon tertentu yang kemudian diberikan persembahan-persembahan semua tadi sesungguhnya barakallahu fikum mempengaruhi dan merusak kepada kemurnian tauhid seseorang wal billah jika perkara itu dikerjakan di atas keilmuan wa may yusyrik billah faqad habita amaluhu Barang siapa yang menyekutukan Allah Maka dia telah menghapuskan Merusak semua amal kebaikan yang telah dia kerjakan Wallahualam mungkin itu secara garis besar Dan rinciannya mungkin insya Allah akan kita singgung pada sebagiannya pada pelajaran kita tentang min usuli akidah di sunnah wal jamaah yang mudah-mudahan eh, hal itu bisa kita sampaikan dalam pertemuan Eh, pada beberapa hari yang mudah-mudahan Allah berikan taufik. Eh, semoga kita diberikan kemampuan, kemudian kekuatan, kesempatan, demikian pula kesungguhan untuk mempelajari din, mempelajari agama ini yang dengan itu mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang barakallahu fikum dalam mengamalkan agama ini menuju kepada kesempurnaan menuju kepada kesempurnaan ada kurang lebihnya mohon maaf kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala wallah yahdi ila tariqi as-shawab wallahu alam bisawab eh, sebelum kita akhiri mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan tafadhal you.